Kaum muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang tidak mungkin dinilai dengan dunia dan seisinya adalah nikmatul Islam. Nikmat mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk berislam menjadi seorang muslim memeluk dinul Islam bahkan lebih daripada itu berislam sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal berislam sesuai dengan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam kaum muslimin rahimakumullah Islam ini menjadi sebuah nikmat yang paling agung dikarenakan untuk bisa berislam itu merupakan murni anugerah dari Allah. Murni taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena harta kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena siapapun. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pun tidak mampu memberikannya. Nikmatul Islam murni dari Allah Azza wa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini ayat turun terkait dengan Abu Talib. Paman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika sakratul maut di akhir-akhir hayatnya didatangi Rasulullah SAW, ditalkin oleh beliau kalimat la ilaha illallah. Hanya meminta satu kalimat dilafalkan menjadi seorang muslim. Ternyata Abu Talib tidak mampu mengucapkannya. Di akhir hayatnya dia mati di atas agama nenek moyangnya, mati kafir. Nabi tidak bisa memberikannya. Apalagi selain beliau. Sehingga nikmatul Islam betul-betul anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim betul-betul muslim beragama Islam, memeluk agama Islam, itu artinya dia orang yang spesial, orang yang sangat mulia, orang yang terbaik. Termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa memeluk agama Islam di antara sekian banyak umat manusia bahkan jin yang nggak bisa memeluknya. Dan juga kaum muslimin rahimakumullah dikarenakan pada Islam ini di dalamnya terdapat sekian banyak kemuliaan-kemuliaan. Sekian banyak keindahan-keindahan, keutamaan-keutamaan yang tidak mungkin ada pada agama selain Islam. Kalau kita mengkaji Al-Qur'anul Karim, kita mengkaji sunnah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam terkait dengan Islam yang mulia ini, kita akan mendapati indahnya Islam, mulianya Islam itu terkait dengan semua yang berkaitan dengannya. Terkait dengan agama Islam itu sendiri. Terkait dengan bimbingan-bimbingannya. Terkait dengan orangnya, pemeluk-pemeluknya. Semuanya mendapatkan fabilah. keutamaan-keutamaan. Dan bahkan kaum muslimin rahimakumullah keutamaan-keutamaan tadi, kemuliaan-kemuliaan tadi dalam Islam sudah menjadi sesuatu yang disepakati, sudah menjadi sesuatu yang merupakan prinsip Islam yang tidak mungkin dilepaskan dari kaum muslim. Pada kesempatan malam hari yang mungkin singkat ini, kita akan mencoba untuk mengungkapkan kemuliaan kemuliaan agama Islam dan juga pemeluk-pemeluknya dari nas Al-Qur'anul Karim juga sabda Rasulullah SAW dengan tujuan supaya kita kaum muslimin semakin mantap dengan keislaman kita. Yakin, kokoh dengan agama kita. Tidak goyang dengan apapun dan siapapun yang berupaya untuk menggoyangkannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemuliaan Islam terkait dengan agama ini sangat banyak. Di antaranya ialah kita meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinun kamil. Agama yang sempurna. Nas Al-Qur'an menyatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-Maidah yang ketiga. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian aku ridha Islam sebagai agama kalian al yauma akmaltu lakum dinakum Allah yang menyempurnakannya sehingga Islam agama yang sempurna kamil sempurna dalam semua sisi bimbingannya dan juga syamil menyeluruh Islam mengajarkan kepada kita semua perkara-perkara yang kita perlukan dalam urusan agama kita, pokok-pokok akidah kita, terkait dengan muamalah kita, akhlak dan adab kita, sampai urusan duniawiya kita, bahkan sampai urusan adab buang hajatnya kita. Sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa arwah pernah menyatakan di hadapan orang-orang Quraisy pada masa itu ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy kafir apakah nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Na'am, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulla syai'in hatta al qiraah Iya. Nabi kami, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kami segala sesuatu hingga ada buang hajat. Hingga ada buang hajat. Beliau mengatakan Nah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nastanjiya fi 'idhamin aw rawthin. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam melarang kita beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Sampai diterangkan ada buang hajat, apalagi yang selain itu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia juga menyatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما kata beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu telah meninggalkan kami telah wafat namun tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara melainkan Rasul telah menyebutkan ilmunya kepada kami semua terangkan rinci detail sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tarattukum 'alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazihu 'anha ba'di ila halik. Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, terang, benderang, bersih. Malamnya, siangnya sama. enggak ada kesamaran, enggak ada syubha padanya, terang benderang. Tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku. Melainkan dia pasti akan binasa. Itu indahnya Islam. Mulianya Islam. Keutamaan Islam. Agama yang Allah sempurnakan. Sempurna. Menyeluruh. Membahas masalah pokok-pokok akidah. Keimanan kita. Membahas masalah ritual ibadah muamalah, akhlak, adab, dakwah, sosial, semuanya. Sampai urusan buang hajat tadi. Ini kita yakini. Kita yakini sebagai prinsip kita. Sekaligus kita berbangga sebagai seorang muslim agama kita telah sempurna. Maka kaum muslimin rahimakumullah konsekuensinya adalah kita di dalam menjalankan kehidupan kita kembalinya harus kepada Islam. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam beradab dalam bermuamalah, dalam semua hal harus dengan bimbingan Islam. Telah sempurna, telah menyeluruh. Dalam ayat yang sama, Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang keutamaan Islam yang mulia ini. Waraditu lakumul Islam Madinah. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Hanya Islam yang Allah ridhai. Dalam ayat yang lain di Ali Imran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai adalah Islam. Kata lagi yang lain. Bahkan Allah mengancam dan mengecam siapa saja yang beragama selain Islam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi al islami dina falan minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, ditolak. Dan di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Ditolak agamanya. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dia kiamah termasuk orang yang merugi. Sehingga Islam agama yang hak. Agama yang Allah ridai. Selain itu dinyatakan bukan Islam. Dikatakan kufur. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan prinsip. Ini juga merupakan prinsip. Ada pembeda antara Islam dan non-Islam. Adanya muslim dan non-muslim. Tidak mungkin disamakan. Tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin Islam dan kufur bersatu. Tidak mungkin tauhid dan syirik bersatu. Tidak mungkin sunnah dan penyimpangan bid'ah bersatu. Tidak mungkin ketaatan bersatu dengan kemaksiatan. Lakum dinukum waliyadin. Kita punya prinsip yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Fashhad bi annana muslimun. Saksikanlah kami kaum muslimin. Beda. Sehingga salah besar kaum muslimin rahimakumullah ketika ada upaya-upaya untuk menyatukan semua agama-agama yang ada. Menyerukan slogan-slogan wihdatul adiyan. Menyatukan agama. Atau bahkan meyakini semua agama itu benar. Salah kaprah. Dalam Islam ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang termasuk ahlu jannah, ada yang ahlu nar. Beda. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Bayyinah membedakan dua kelompok ini. Innal ladzina kafaru min ahli al kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin dalam neraka jahannam abadi di dalamnya. Mereka sejelek-jelek makhluknya Allah. Dikatakan kafir. Enggak dikatakan muslim. Allah mengatakan setelah itu, Inna "Innalladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka lah makhluk yang terbaik. Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan mereka nanti di sisi Allah surga-surga Aden abadi selamanya di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Beda. Yang pertama dikatakan kafir, yang kedua dikatakan mukmin. Tidak mungkin kita menyamakan dan menyatukan mukmin dengan yang kafir, Islam dengan non Islam, tidak mungkin. Ini prinsip. Sekaligus menerangkan kepada kita indahnya Islam, fadilah Islam dan kemuliaan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah juga demikian. Di antara keindahan Islam dan kemuliaannya Islam ini agama yang diperuntukkan bagi semua bangsa manusia dan bangsa jin. Diperuntukkan semua bangsa, semua negara. Islam agama untuk bangsa Arab dan juga non-Arab. Semuanya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah azza wa jal untuk segenap umat manusia dan jin. Bangsa merah, bangsa putih, semuanya. Yang bangsa Arabnya, bangsa Ajamnya, semuanya. Islam tidak hanya untuk bangsa Arab. Islam tidak hanya khusus untuk bangsa Indonesia. Islam hanya untuk orang Mekah saja, tidak. Atau Madinah saja, tidak. Atau Yaman saja, tidak. Atau tapi Islam diperuntukkan bagi semua umat manusia dan jin. Nabi kita Muhammad diutus untuk mereka semuanya. Menyampaikan Islam kepada mereka semua. Ini perkara disepakati para ulama. Disepakati para ulama. Semua ulama, bahkan semua kaum muslimin yakin dengan prinsip ini. Nas Quran, nas hadis sangat banyak. Di antaranya. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di Al-A'raf 158. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا Katakan wahai Nabi alaihissalatu wassalam Wahai segenap manusia Sesungguhnya aku Rasul Allah untuk kamu semuanya Untuk kamu semuanya Semua yang bangsa manusia Arabnya, non-Arabnya Indonesianya, yang luar Indonesianya Di ayat yang lain di An-Nisa 79 Allah menegaskan, "Wa arsalnaka lin-nasi rasula." Dan kami utus engkau wahai Nabi sebagai rasul untuk bangsa manusia. Bangsa manusia. Dalam ayat yang lain menyebutkan alam raya ini. Disebutkan di Al-Furqan ayat yang pertama Allah menyatakan tabarakalladzi al furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha Agung Allah, Maha Tinggi Allah, Zat yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran ini kepada hambanya Nabi kita Muhammad SAW, liyakuna lil nadhira supaya Rasul ini, hamba ini sebagai pemberi peringatan untuk semua alam alam raya ini. Alamin disebutkan oleh para ulama adalah jin dan manusia. Al-alamun al-jin wal ins Demikian Ibnu Abbas menyatakan. Yang namanya alam, jin dan manusia. Maka Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan beliau dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Di antaranya kata beliau, "Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus kepada segenap makhluk. Aku diutus kepada segenap makhluk. Yang namanya makhluk itu umum. Jin dan manusia. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam sahih muslim. Wa bu'ithu ila kulli ahmar wa aswad. Aku diutus kepada semua yang merah dan yang hitam. Dijelaskan oleh salah seorang ulama besar madhab syafi'iyah Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ada yang mengatakan yang dimaksud dengan merah orang-orang ajam, hitam orang-orang Arab. Ada yang mengatakan merah bangsa manusia, hitam bangsa jin dan semuanya benar. Nabi kita Muhammad diutus untuk semua tadi. Bangsa manusia, bangsa jinnya, bangsa Arabnya, non-Arabnya, semuanya tanpa terkecuali. Maka Islam ini diperuntukkan untuk mereka semua. Mereka semuanya berkewajiban untuk berislam dengan Islam yang mulia ini. Islam tidak hanya untuk bangsa Arab, untuk orang-orang Arab, tapi untuk semua umat manusia, bahkan untuk bangsa jin. Ini perkara yang sangat wadih, sangat jelas. Kita yakini dari mulai zaman dahulu kala. Sehingga mohon maaf kaum muslimin rahimakumullah. Terlalu besar kesalahannya ketika ada orang yang ingin mengkhususkan Islam untuk orang Madura saja. Islam Madura, yang lainnya bukan. Islam itu harusnya model-model Madura ini, yang nggak Madura bukan Islam nama. Salah kaprah. Atau Islam hanya untuk orang Jawa saja. Atau Islam Sunda saja. Atau Islam Indonesia saja. Salah besar ketika ada yang ingin, yang ingin e, memunculkan ide Islam Nusantara. Hanya Nusantara. Islamnya dibikin kayak Nusantara. Islam gaya Jawa, Islam gaya Madura, Islam gaya Sunda, Islam gaya Batak, Islam gaya Bugis. Tidak bisa. Atau Islam Arab saja. Islam Madinah, Islam Mekah, Islam Yaman, Islam Hadramut, Islam Sur'ah. Tidak bisa. Islam untuk semua yang ada. Semua tadi itu harus sesuai dengan Islam. Bukan Islam menyesuaikan dengan semua tadi. Yang ada prinsip Islam rahmatan lil alamin. Allah menegaskan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Rahmat. Yang ada islamisasi alam. Semua yang ada di alam raya ini diislamkan. Disesuaikan dengan Islam. Disesuaikan dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi wassalam. Bukan alamisasi Islam. Bukan Maduria, Madura isasi Islam. Bukan Jawaisasi Islam. Bukan Nusantaraisasi Islam. Bukan Islam selera Jawa, bukan Islam selera Madura, bukan Islam selera Nusantara. Itulah Indomie. Gitu Pak ya? Indomie rasa cakalang, Indomie rasa itulah Indomie. Ini agama dari Allah Azza wa Jalla. Rasul yang menyampaikannya. Maka semuanya harus kembali kepada bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, Ketika ada ide dimunculkan oleh sebagian pihak berupaya untuk nusantaraisasi Islam. Ini salah kaprah. Dan ternyata yang dimaksudkan oleh sebagian pihak tadi adalah Islam yang anti Arab. Semua yang aroma-aroma Arab tidak suka. Yang suka aroma-aroma Indonesia. Hmm? Selama ini kita mengucapkan salam menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Gimana lafadznya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nolak. Itulah Arab. Itu salamnya orang Arab. Kalau kita orang dengan bahasa Indonesia. Salam sejahtera. Mohon maaf. Dalam nasul hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kita lafaz salam tadi. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dikenal oleh kaum muslimin semua negara lafat ini kalau ketemu mesti mengucapkan assalamualaikum tidak ada pakai bahasa Madura gitu Hah? apa apa bahasa Maduranya assalamualaikum Hah? salam itu kan kesejahteraan untuk kalian apa bahasa Maduranya selamat Nah, iya. Selamat ki sampean. Nah. Lah, dalam Islam ada bimbingannya. Rasul mengatakannya mengucapkan assalamualaikum asyrun sepuluh pahalanya. Yang menyampaikan assalamualaikum warahmatullah isrun dua puluh pahalanya. Yang melafalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 tiga puluh pahalanya. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan babus salam lengkap. Barakallahu fikum. Ini perkara yang begitu gamblang, begitu jelas. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah ini semua di samping sebagai indahnya Islam, kemuliaan Islam, fadilah Islam, di saat yang sama ini merupakan prinsip mendasar yang harus kita pegang. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Barakallahu fikum. Sehingga Islam itu kembali pada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak lagi keutamaan, keutamaan Islam yang lainnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang semuanya itu merupakan prinsip-prinsip dasar Islam. Adapun terkait dengan kaum musliminnya, orang-orang yang memeluk agama Islam lebih banyak lagi fadilahnya. Banyak keutamaan-keutamaan. Banyak janji-janji Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam bagi kaum muslimin yang mengamalkan Islam dengan sekian banyak fadilah, sekian banyak keutamaan. Barakallahu fikum. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menjanjikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu dan yang beriman dengannya, yang beriman dengan Islam ini akan dimenangkan atas semua agama-agama yang ada. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, petunjuk wa dinil haq agama yang benar, Islam. Untuk Allah menangkan itu semua di atas agama-agama yang ada. Walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Muslim pasti akan menang. Al-Islam ya wa la yu'la alaih. Islam itu pasti tinggi, tidak mungkin ada yang lebih tinggi daripadanya. Muslimin paling mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada kaum muslimin. Innal ladzina amanu wa amilu Salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, mereka lah makhluk Allah yang terbaik. Dikatakan khairul bariyah karena apa? karena iman dan amal solehnya, bukan karena uh, ketampanannya, bukan karena harta bendanya, bukan karena tahtanya, bukan karena yang lain-lainnya. Khairul bariyah karena keislaman dia, karena iman dia, karena amal soleh dia kepada Allah. Barakallahu Semua janji-janji kemuliaan-kemuliaan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Janji kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, surga dan segala macamnya diperuntukkan untuk kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yang beramal soleh untuk keislamannya. Man amila saliha min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Barang siapa yang beramal soleh. Baik dia laki-laki atau perempuan. Dalam keadaan dia beriman. Beramal soleh. Dalam keadaan dia beriman muslim maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah kehidupannya begitu baik katanya para ulama hayatan thayyibah di dunia hayatan thayyibah di akhirat nanti dengan surga dengan surganya bahkan surga itu hanya dipersiapkan untuk kaum mukminin surga dipersiapkan untuk kaum muttaqin enggak ada lagi yang lain uiddat lil muttaqin yang namanya surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. A'dattu li ibadiyas salihin. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan dua hamba-hambaku yang soleh. Ada kata-kata solehnya. Itu muslim. Yang kafir bukan soleh. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Dalam surga nanti sesuatu yang tidak pernah dipandang mata, didengarkan telinga dan tidak pernah terbersit dalam benak seorang. Nikmat yang luar biasa. Jannah yang luar biasa. Abadi selama-lamanya. Ridha Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sampai tulis ada para ulama kita tentang fadilah Islam, fadilah kaum muslimin dan yang semisalnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah dikarenakan agama kita agama yang mulia, agama yang indah, agama yang punya prinsip. Dikarenakan kita kaum muslimin orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Maka konsekuensi yang harus kita wujudkan, yang harus kita munculkan dalam berislam, kita ini harus masuk Islam secara kafah, harus dengan totalitas. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Semua bimbingan Islam diterima. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu semuanya masuk ke dalam Islam dengan kafah secara totalitas. Ambil semua bimbingan-bimbingan Islam dari mulai perkara akidahnya sampai urusan buang hajat. Konsekuensi yang kedua, kita harus kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berislam. Karena Islam itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Bukan buatan manusia. Bukan pikiran manusia. Bukan buatan Jibril. Bukan buatan Nabi. Tapi wahyu dari Allah Azza wa Jal. Rasul yang menyampaikannya kepada manusia. Maka dalam berislam harus kembali kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Ayat ini merupakan kaidah besar perintah untuk mencontoh Rasul dalam semua hidupnya beliau. Al-Hafidh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan kaidah besar perintah untuk mencontoh Rasul dalam ucapan-ucapan beliau, perbuatan beliau dan semua keadaan beliau. Maka dalam berislam harus sesuai dengan contoh Rasul. Yang beliau ucapkan, kita ucapkan. Yang beliau kerjakan, kita kerjakan. Yang beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Dalam berakidah dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam urusan duniawi, dalam semua urusan harus kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Inilah kunci kebahagiaan, kunci keberuntungan dan kunci hayatan thayyibah dunia dan akhirat dan kunci mendapatkan surganya Allah azza wa jalla. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya perkara sangat mendasar sekali. Sering kita mendengarkan yang semacam ini. Bahkan mungkin sudah terpatri dalam jiwa kita ini semuanya. Sering mendengar para mubalik-mubalik, para khatib-khatib, para da'i, da'i, para ustaz-ustaz, bahkan orang-orang tua kita mengajarkan yang semacam ini. Namun dikarenakan derasnya arus fitnah dan penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin, terkadang kita lalai, lalai. Diajak orang untuk berislam, dicampur dengan berbagai macam kekufuran, mau-mau saja. Lupa dengan prinsip lakum dinukum waliyat. Diajak untuk meyakini semua agama sama. Yang muslim, yang non-muslim, yang Yahudi, yang Nasrani. Dikatakan semuanya sama. Mau-mau saja. Padahal mem membedakan antara yang muslim dengan yang kafir. Maka kembali pada prinsip yang mulia. Kita harus kuat-kuat berpegangan dengan agama Islam yang kita peluk selama ini. Ini agama yang mulia. Agama yang hak. Agama yang Allah Padanya kebahagiaan kita. Di dalamnya keberuntungan kita. Dengannya Allah Azza wa memuliakan kita. Dan merupakan kunci menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Islam untuk semua umat. Rahmatan lil alamin. Kita berusaha untuk mengislamkan semua yang ada dengan nuansa islami dalam semua aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ini secara global. Nah mungkin saya berlama-lama, semakin lama semakin malam. Ini temanya. Saya kasih waktu, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Semoga mudah pertanyaannya, sehingga mudah pula dijawab. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Masya Allah. <clears throat> Masya Allah. Wih, wih, wih, wih, Lengkap ini pertanyaan Pak. Dijawab. Taib. Sebagian kaum muslimin mengabaikan sunnah ini. Cenderung mencukupkan berislam saja. Tidak perlu untuk memperingatkan kaum muslimin yang melakukan penyimpangan. Terkadang mereka beralasan dengan dalil-dalil innamal mu'minuna ikhwah. Dan juga dengan ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi yang merendahkan yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Baik. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam yang mulia itu tegak di atas dua rukun. Yang pertama amar ma'ruf. Yang kedua? Yang kedua? Nahi mungkar. Jangan lupa. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkarnya. Perintah kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Islam tidak hanya amar ma'ruf. Tidak hanya melaksanakan yang baik-baik, memerintahkan yang baik-baik, entah itu iman, tauhid, sunnah, ibadah, ketaatan, amal, dan yang lain-lain. Tapi juga harus ada nahi mungkarnya. Mencegah yang mungkar. Al-mungkar, kekufuran, kemungkaran. Syirik, kemungkaran. Penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, bid'ah. Itu kemungkaran. Maksiat, maksiat, dosa besar, dosa kecil. Kemungkaran. Akhlak yang tercela, kemungkaran. Dicegah itu. Sehingga harus ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya. Terkait dengan nahi mungkar, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan baik-baik. Barakallahu Yang namanya nahi mungkar mencegah kaum muslimin dari kemungkaran. Jangan dimanakan dengan caci maki, jangan dimanakan dengan umpatan-umpatan dan olok-olok, tidak. Dicegah dengan tangan kita kalau mampu. Dengan ucapan kita kalau nggak mampu, dengan ucapan kita. Minimal dengan hati. Dan perlu kaum muslimin, terutama para dai-dainya untuk peka dengan penyimpangan di masyarakat. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Awas, ini bahaya kesyirikan. Awas, ada pemahaman sesat yang ma yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Awas terorisme. Awas ini, awas itu. Itu namanya nahi mungkar. Dan harus dengan adil. Tidak boleh menyatakan mungkar perkara yang bukan mungkar. Tidak boleh menyatakan menyimpang yang bukan menyimpang. Tidak boleh mengatakan sesat yang bukan sesat. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang jelas ada yang namanya nahi mungkar. Barakallahu fikum. Itu semuanya dalam rangka untuk innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan yang namanya ukhuwah itu harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Kalau semuanya digabungkan jadi satu yang mukmin yang kafir, itu bukan namanya ukhuwah Islamiyah. Yang di atas ketaatan, yang maksiat, itu bukan namanya ukhuwah Islamiyah. Yang namanya ukhuwah Islamiyah menyatukan kaum muslimin di atas bimbingan yang benar. Sehingga perlu difahami demikian. Barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab. Apa makna ulil amri secara hukum? Karena ada pemikiran ulil amri diakui dengan berhukum dengan hukum Allah. Jika tidak, maka nggak bisa dikatakan sebagai ulil amri. Bagaimana ini? Masya Allah. <clears throat> Yang dikatakan sebagai ulil amri adalah para umara. Para penguasa-penguasa kaum muslimin. Itu yang kali pertama dimaukan dengan umara. Yang namanya para umara itu meliputi banyak istilah. Yang pertama meliputi al-amir al abam al-khalifatul a'bam. khalifah yang terbesar tunggal yang memimpin semua kaum muslimin. Juga meliputi semua raisul bilad, pemimpin-pemimpin negara-negara kaum muslimin. Entah dikatakan sebagai sultan, dikatakan sebagai malik, raja, dikatakan sebagai rais jumhuriyah, presiden, dikatakan sebagai perdana menteri atau yang lainnya. Itu sekedar nama. Dulu dikatakan sebagai Amirul Mukminin, dikatakan sebagai imam, dikatakan sebagai amir, dikatakan sebagai khalifah. Intinya kepala negara tertinggi sebuah negara. Itu namanya ulil amri. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini presiden namanya. Hah? Ulil amri. Persyaratan ulil amri yang harus kita dengarkan dan kita taati dalam perkara kebaikan, bukan perkara kemaksiatan. Dia harus muslim harus muslim. Yang kafir tidak bisa. Harus muslim. Barakallahu fikum. Tidak ada persyaratan harus orang yang soleh. Afdal kalau dia soleh. Afdal kalau dia alim. Afdal kalau memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Tapi kalau dia orangnya ada kefasikannya, ada kemaksiatannya, banyak kekurangannya, ada kebalimannya dan segala macamnya, tetap dikatakan sebagai penguasa muslim. Walaupun dia zalim. Tarik fikum sehingga ditaati, didengarkan perintah-perintahnya atau perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Tidak boleh kita memberontaknya, tidak boleh kita mengolok-oloknya atau menghujatnya di depan halayak ramai. Sebagaimana disebutkan dalam prinsip prinsip Islam dalam uh, Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Taib. Yang dibahas sekarang ini adalah berhukum dengan hukum Allah. Itu bukan terkait dengan masalah ulil amrinya. Terkait dengan masalah negaranya. Apakah negara itu dikatakan sebagai negara Islam? Ketika di negara itu ditegakkan hukum Allah. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, para ulama menentukan sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam dengan tiga perkara. Satu dari tiga perkara. Yang pertama ditentukan dengan penguasanya. Kalau penguasanya muslim, ingat muslim, walaupun dia boleh, dikatakan negara Islam. <clears throat> Yang kedua, dilihat dari sisi jumlah penduduknya. Kalau mayoritasnya, bahkan semuanya muslim, dikatakan negara Islam. ada itu Dikatakan negara Islam, wilayah Islam. Sehingga ketika dalam sebuah negara, ada sebuah desa, sebuah daerah, sebuah pulau. Di sana non-muslim semua. Dikatakan itu wilayah kafir. Wilayah kafir. Tapi negaranya ketika hampir semuanya atau kebanyakannya muslimin negara Islam. Tapi yang itu wilayah kafir. Atau sebaliknya. Ketika mayoritasnya orang-orang kafir. Dikatakan negara? Negara kafir. Tapi ketika harus sebuah tempat, daerah, wilayah, pulau. Muslimin semuanya itu. Dikatakan wilayah Islam. Di bawah negara kafir. Sehingga ditinjau dari si jumlah penduduknya. Kalau mayoritasnya atau seluruhnya muslim dikatakan muslim. Sebaliknya, kalau kebanyakannya atau seluruhnya kafir dikatakan sebagai negara kafir. <clears throat> Dan yang ketiga, ditinjau dari sisi syiar Islamnya. Terkait dengan yang zahir salatnya, <clears throat> azannya dan semua syiar-syiar yang ada. Ketika merata ada di mana-mana, dikerjakan dengan tenang, tidak ada intimidasi dan segala macamnya, itu merupakan tempatnya kaum muslimin. Paham ya? Azan kenceng, bersaut-sautan, salat jamaah dengan terang-terangan, wah puasa dan yang lain-lainnya. Enggak ada masalah. Maka dikatakan sebagai negara Islam barakallahu fikum. Para ulama kita tidak memandang dari sisi undang-undangnya sama sekali. Kenapa? Disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul pernah memberitakan bahwasanya akan muncul di akhir zaman nanti kata beliau rijalun tokoh-tokoh pemimpin kulubuhum kulubus syayatin fi juzman insin hati mereka hati setan dalam jasadnya manusia kata Rasul yahtaduna ghairi hadi wa yastannuna ghairi sunnati mereka mengambil hidayah bukan dengan hidayahku Mengambil sunnah bukan dengan sunnahku kata Rasul. Ketika tanyakan oleh para sahabat, apakah bisa kita berontak? Beliau mengatakan tidak boleh. Ini kata para ulama, penguasa yang rusak undang-undangnya. Tidak menggunakan Islam sebagai undang-undangnya, nggak menggunakan sunnah sebagai undang-undangnya. Di saat yang sama kayak setan orangnya, sadis, bengis, kejam, walim. Rusak lahir batin. Tapi dia masih muslim. Tetap didengarkan dan taati, nggak boleh dihujat di depan halayak ramai atau diberontak atau eh, atau yang semisal. Sehingga tidak memandang undang-undangnya. Paham misalnya ya? Ini pandang penguasanya, muslim atau tidak. Syiar Islam nampak atau tidak. Mayoritas penduduknya muslim atau bukan. Itu eh, pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Alhamdulillah Indonesia Raya ini ridho, nggak ridho, seneng, nggak seneng, secara hukum Islam Indonesia adalah baldatun muslimah, negerinya kaum muslimin. Penguasanya? Penguasanya? Yakin? Kok ragu-ragu sih gini-gini. Penguasanya? Tidak harus soleh. Tidak harus, tidak harus soleh. Tidak harus alim. Muslim apa kafir? Muslim. Alhamdulillah. Penduduknya mayoritasnya muslimin. Alhamdulillah. Syiar Islam nampak begitu jelas di Indonesia ini. Hakata tiga-tiganya terpenuhi. Ridha enggak ridha, suka enggak suka dalam hukumnya para ulama Indonesia baldatun muslimah. Bahkan negara muslimin terbesar di dunia ini. Bangga, jangan malah sedih. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bisawab. Cukup atau saya teruskan? Tak apa-apa. malam ini. Hah? <clears throat> Baik. <clears throat> apakah mertua yang sudah meninggal ataupun masih hidup apakah mendapatkan faedah juga dari anak menantu yang berkorban <clears throat> jadi dalam Islam diperbolehkan itu contoh eh, para sahabat di zamannya Rasulullah SAW diperbolehkan seseorang itu berkorban satu ekor kambing untuk dia dan orang-orang yang dia tanggung. Dia dan keluarganya. Baik yang masih hidup atau sudah mati. Yang korban siapa? Orang yang masih hidup. Niatnya untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Itu, itu diperbolehkan. Sekarang, ini ada fulan berkorban. Pertanyaannya, mertuanya bagaimana? Mertuanya bagaimana? Jawabannya, kalau mertuanya itu yang menanggung antara dia, ditanggung oleh dia kehidupan dia selama ini, paham ya? Kalau mertua tadi, selama ini ditanggung kehidupannya oleh mantunya ini, makan, minum, apa sama mantunya tadi, maka masuk. Baik dia masih hidup atau sudah mati. Yang korban menantu. Niatnya untuk dia dan semua yang dia tanggung bapaknya, ibunya, famili yang mati, yang hidup, sak mertua-mertuanya dikarenakan termasuk yang dia tanggung. Tetapi kalau mertuanya mandiri tidak dia tanggung, ya enggak dapat. Ya enggak dapat. Lain urusannya barakallahu fikum. Hadza wadih wallahu ta'ala alam bisawab. <clears throat> <clears throat> Masya Allah. Apakah termasuk keluasan memahami fikih? Seseorang yang berpendapat bahwa makmum masbuk yang mendapatkan imam sudah membaca pertengahan Al-Fatihah. Tidak dianggap mendapatkan rokaat tersebut. Luar biasa ini. Tidak. Jadi terkait dengan bab ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dalam sholat berjamaah yang jahriyah yang dikeraskan bacaannya. Pendapat yang pertama mengatakan bacaan imam, bacaan makmum. Sehingga ketika masuk dalam sholat, dengarkan aja yang baik, diam. Dan sudah dianggap dapat satu rakaat Paham enggak? Ada makmum masuk. Imam sudah baca iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Dia masuk. Dengan pendapat yang pertama ini langsung dia Allahu Akbar dengarkan baik-baik. Dapat satu rakaat. Paham insyaallah ya? Pendapat yang kedua mengatakan makmum harus membaca Al-Fatihah, khusus Al-Fatihah. Baik imamnya jahriyah, keras bacaannya atau kasiriyah, lirih bacaannya. Khusus Al-Fatihah. Paham ya? Jadi ketika imamnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia masuk Allahu akbar, dia baca Al-Fatihah. Atau dibiarkan imam selesai membaca Al-Fatihah, setelah itu dia baca Al-Fatihah. Bagi pendapat yang kedua ini, makmum ada tiga pilihan baca Al-Fatihahnya. Yang pertama, mengikuti bacaan imamnya. Ah, bareng-bareng diikuti. alamin rahmat. Diikuti. Yang kedua, setiap imam selesai satu ayat diikuti. Imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Yang ketiga, setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Ketika imam baca surat, dia membaca Al-Fatihah dan dapat satu rakaat. Paham nggih? Nah, sehingga yang tadi itu kok bisa sudah masuk mendapati imam di pertengahan Al-Fatihah dikatakan nggak dapat rakaat tadi. Nah, itu pendapat dari mana? Wallahu alam. Yang betul dapat dengan dua pendapat tadi kasus tersebut dia tetap dapat satu rakaat. Baik yang berpendapat bacaan imam bacaan makmum dapat. Sebab mendapati imam baca Al-Fatihah. Wallahu taala alamu bis <clears throat> apa ya. ini nggak bisa baca ini susah memahaminya jangan-jangan pakai tarkib Madura ini nggak paham bukan tulisannya apa eh, tata bahasanya kayak bukan bahasa Indonesia yang anu nih kalau bahasa Madura sih nggak bisa Tapi pertanyaan yang terakhir yang di tangan saya <coughs> fenomena fajar sadik muncul kembali di sebagian daerah kaum muslimin sehingga mengakibatkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin waktu sholat subuh. Bahkan waktu puasa sebagian yang menahan sahur dan ada yang tidak menghiraukan azan subuh tetap melanjutkan sahurnya karena berkeyakinan belum fajar sadik. Bagaimana hal ini? Siapa, siapakah yang berhak menentukan waktu-waktu sholat? Nama ya ikhwan, Allahul musta'an. Taib, dalam Islam <clears throat> Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu salat dengan matahari. Subuh masuk dengan terbitnya fajar shadiq. Zuhur masuk ketika matahari zawal ke arah barat. Asar masuk ketika Tuh, di masih. Asar masuk ketika bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Maghrib masuk ketika tenggelamnya matahari. Isya masuk ketika hilang ufuk merah di langit. Ambil gitu ya. Di zaman dahulu itu mudah untuk diketahui. Tidak ada cahaya, kota, segala macam kayak sekarang ini. Dulu banyak kan ya gurun pasir. nggak ada bangunan yang tinggi-tinggi begitu. Sehingga waktu itu langsung menyaksikan dengan mata. Para muadzin-muadzin langsung melihat. Subuh dilihat ufuk. Muncul langsung ada. Ketika e, zuhur dia tinggal berdiri gini aja dilihat jawab azan. Gampang. Tapi setelah itu dengan perkembangan manusia, perkembangan dunia, ada lampu, ada ini, ada itu, bangunannya tinggi-tinggi. Akhirnya tidak memungkinkan untuk dilihat. Ya apa ya? Antum nah, kalau di tengah kota gitu lihat ke, ke ufuk timur untuk lihat Fajar Sodik. Padang apa Pak. Semuanya terang ini cahaya apa? Ini semuanya lampu. Apa malam nggak ada yang mati lampunya. Malam apa bagus kalau malam hari ya. Sehingga para ulama kita dan para fokoh kita mengadakan penelitian. Meneliti matahari digabungkan dengan ilmu falak. Ilmu falak itu ada dalam Islam. Nggak diingkari, itu ada. Diteliti. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga dibuat oleh mereka yang namanya takwim as-salawat. Jadwal waktu sholat menggunakan uh, eh, penelitian ilmu falak tadi. Itu dipakai oleh ulama kita sampai sekarang ini. Nggak diingkari. Hanya saja harus dikeluarkan oleh badan yang amanah, yang terpercaya, Bukan asal nulis jadwal. Barakallahu Paham insyaallah ya? Ketika yang mengeluarkannya adalah badan-badan yang resmi yang amanah, insyaallah itu tepat. Paling selisihnya satu dua menit katanya para ulama, tidak lebih Maka kaum muslimin sekarang ini jangan menimbulkan kehebohan. Jangan memunculkan kegaduhan. Lihat, segelap, turun subuh, sudah azan. Tanya sama dia, antum melihat kemana pak? Lah itu, langitnya masih gelap kayak gini. Loh, fajar sodik bukan di langit. Di mana? Di ufuk. Di ufuk. Sebelah sana bukan di atas. Hmm? Masih gelap. Ya masih gelap. Langitnya, ufuknya dibahas. Barakallahu Kemudian katanya para ulama, Ketika oh, ketika fajar serta muncul, tidak harus menunggu sampai rata di semua ufuk. Tidak. Sudah dinyatakan masuk waktunya ketika fajar tadi muncul muncul di tempatnya, di para duanya. Sebelum dia menyebar. Ketika dia muncul, pes gitu, kelihatan subuh sudah. Tidak harus menunggu menyebar total. Otomatis langitnya masih gelap, suasana masih gelap, tapi muncul fajar sodiknya. Sehingga tolong jangan membuat kegaduhan-kegaduhan dalam masalah seperti ini. Selisihnya kalau antum teliti sendiri tidak bakal lebih sampai 10 menit, seperempat jam tidak sampai. Paling 1-2 menit lah, kurang sedikit lebih sedikit. Ada masalah. Tapi ingat dicari jadwal waktu sholat yang amanah dikeluarkan oleh badan resmi yang amanah dalam bab ini. Faham ya? Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada lagi yang lain? Enggak ada kan? Wah, ini yang langsungan kayak ini, Pak. Oh. Monggo. Assalamualaikum. Apakah orang yang belum diakikahi sah untuk berkorban? Jawabannya sah. Tidak ada kaitannya antara akikah dengan korban. Itu ibadah yang tersendiri. Masing-masing punya hukum. Akikah itu terkait dengan kelahiran bayi. Kelahiran berkorban terkait dengan idul Allah Berbeda. Jadi ketika kita misalkan dulu Orang tua kita gak pernah ngerti yang akekah. Taunya ya bubur, bubur merah, bubur putih. Nah, gitu ya. Sampai sekarang saya juga belum diakekai. Saya tanya sama bapak saya dulu. Gak ono pakasan akekah. Dulu gak dikenal di kalangan kaum muslimin. Adanya bubur, bubur abang. Gak ada masalah. Itu terkait dengan kelahiran seorang bayi. Udhiyah oh, itu ibarat sendiri. Tidak ada persyaratan yang berkorban harus sudah akekah. Tidak ada. Barakallahu fikum. Paham, ya? Yang dibahas yang didahulukan yang mana ini? Ha? Mau akikah anak ke korban? Jawabannya lihat waktunya. Kalau waktunya dekat dengan korban ya korban dulu. Karena dekat waktunya. Tapi kalau kemudian masih lama korbannya akikah dulu secara waktu. Yang kedua terkait dengan kemampuan. Kalau mampu semuanya, semuanya sekalian, akikah iya, korban juga iya. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika pas-pasan. Akekah apa korban? atau waktunya. Paham ya? Korban misalkan sebulan lagi lahir anaknya itu Langsung akikah dulu. Akikah untuk anak di hari yang ketujuh selesai. Kumpul-kumpul uang lagi. Bisa? Korban. Tidak bisa? Yang ada masalah. Hukumnya sunnah mu'akadah. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Cukup? Masya Allah. Selamat. Beda dengan siapa ini, Pak? <clears throat> Beda dengan siapa, Pak? Beda dengan siapa? Nah, beda dengan siapa? Antara siapa dengan siapa ini? Indonesia hari Kamis. Saudi juga hari Kamis. Saudi yang wukuf, wukufnya kan di Arafah Saudi sana ya. Wukufnya hari Rabu. Itunya hari Kamis. Indonesia hari Kamis juga Hah? Oh ya Allah alam bisawab. Eh, pegangannya apa? <laughs> Cepat dipahami. Terkait dengan isbat Ramadan, isbat Syawal, isbat Hijjah itu semua menggunakan ru'yatul hilal. Paham ya? Semuanya sama. Semua menggunakan ru'yatul hilal. Mungkin akan beda rukyatnya Indonesia dengan Saudi pada Zulhijjahnya. Tidak ada masalah. Mengikuti rukyat negaranya kita masing-masing. -masing. Mungkin nanti uh, Saudi idnya eh, Kamis, wukufnya Rebu. Kita sudah kelihatan hilalnya. Akhirnya kita Selasa puasa Arafah, Rebunya id. Tidak ada masalah. Itu semua kembali kepada masalah ru'yatul hilal. Barakallah. Allah taala alam bisawab. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang membuat jamaah menunggu sampai kemalaman seperti ini. Nah, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.